atau media elektronik dan ini perkara yang wakil tidak perlu didiskusikan, diperdebatkan berapa banyak dari kalangan remaja terkhusus laki dan wanita yang jatuh dalam perbuatan musuh jatuh dalam perkara yang haram dengan sebab media elektronik tersebut dunia maya demikian pula berapa banyak seorang yang awalnya itu lurus yang pada dasarnya dia berada di jalan yang lurus jalan yang hak yang benar dengan banyak mengkonsumsi mass media dan media internet dan yang jenisnya berbalik terjerembab dalam lembah kesesatan dan kebatilan dalam agama mereka demikian pula fitnah ini betul-betul menyerang kaum muslimin dan syaitan paling getol dalam menjerumuskan hamba Allah di dua fitnah terkhusus fitnah syubuhat dan fitnah syahwat. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid menjelaskan kepada kita dakhalan nasun nar min salasati abwabin. Manusia masuk ke dalam neraka manusia terjerumus dalam neraka Allah naudzubillah itu lewat tiga pintu kata beliau pintu yang pertama babu syubuhat pintu syubuhat kerancuan dalam beragama kerancuan dalam memahami Islam adanya aliran-aliran sesat adanya firqah-firqah dolal adanya slogan-slogan yang batil yang menyeru dan mengajak kaum muslimin untuk ikut di dalamnya untuk bergabung di dalamnya yang jauh dari bimbingan Al-Qur'an sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman salaful ummah sehingga mereka masuk dalam kubangan aliran sesat tersebut ini fitnah syubuhat fitnah yang melahirkan kata beliau keraguan dalam agama Allah keraguan terhadap agama Allah allati awrafat syakkan fid din yang melahirkan dan membuahkan keraguan terhadap agama Allah naudzubillah ini fitnah syubhat yang kedua fitnah syahwat Di mana fitnah syahwat ini kata beliau rahimahullah akan melahirkan seorang itu mendahulukan syahwatnya ketimbang kecintaan kepada Allah dan keriduannya yang meliputi dunia yang meliputi wanita, harta wanita, ini fitnah yang terbesar yang menimpa kepada umat ini. Dikala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Fitnah yang menimpa setiap umat memiliki fitnah. Dan fitnah yang menimpa umatku adalah al-mal. Harta. Harta. Berapa banyak kaum muslimin terjerembab Ima mereka jatuh dalam perkara yang haram Dalam jual beli mereka, perdagangan mereka, usaha mereka dalam harta mencari harta tersebut Wa imma mereka tersibukkan dengan dunianya lupa akhiratnya wal Fitnah syahwat Yang menggiring semua untuk lalai kepada zikir Zikir kepada Allah yang menggiring semua kaum muslimin untuk lupa ibadah kepada Allah, lalai untuk menjalani akhiratnya, lalai untuk mendekatkan diri kepada Allah, fitnah al-mal, dunia, syahwat. Demikian pula fitnah wanita. Fitnah yang terbesar menimpa Bani Israel adalah wanita yang akan menggiring pada kerendahan dan kerusakan moral. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang larut dalam fitnah ini. Naam, oleh karena itu maka barakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis yang sahih, badirul bil a'mal fitanan kaqitu lail muzlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'arudin minad dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mal." Segera kalian bergegas-gegas kalian untuk beramal amalan yang soleh, amalan yang ikhlas karena Allah, amalan yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW sebelum kalian tergilas oleh fitnah, sebelum kalian terlibat oleh fitnah, sebelum kalian tertutupi oleh fitnah. Segera kalian beramal amalan soleh. dan karena fitnah itu kata Rasul kaki itu illail muslim bagaikan gelap gulita. Demikian cepat seorang itu terfitnah, demikian cepat perputaran malam siang terus demikian Malam yang gelap gulita itu fitnah, ibaratnya fitnah. Malam yang gelap gulita itu ibaratnya fitnah. Yang tidak semua orang paham, ngerti. Apa itu? Karena malamnya, karena gulitanya. Sehingga mudah orang terjerembab dalam fitnah tersebut. Sebelum terkena itu, kata Rasulullah, segera kalian beramal-amalan soleh. Pagi seorang itu mukmin, surinya sudah kafir. Sorenya dia mukmin, paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan potongan dari dunia wal billah. Dia korbankan agamanya dengan mencari bagian potongan dari dunia. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Oleh karenanya maka barakallahu fikum. Hendaklah kita semua waspada dan berhati kembali kepada Allah Kembali mengingat untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah agar beribadah kepada kepadaku. Mentauhidkan Allah dalam peribadatan kita semua hanya untuk Allah taala. Itu diingat. Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Allah utus seorang rasul untuk mengemban risalah membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang taat kepadanya akan selamat dan yang melanggar maksiat akan celaka. Nah, oleh karenanya maka barakallahu di majelis yang singkat ini mana yang saya sampaikan kurang lebih 10 sampai 15 menit kita manfaatkan mungkin ada hal-hal yang bisa kita tanyakan, membanyakan dan musyawarah maka falyatafaddal. untuk zikir jama'i, zikir dipimpin tidak ada dalilnya dalam sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berzikir dan diikuti sahabat itu untuk mengajari mereka dan bukan dipimpin secara bersamaan dan bareng-bareng mengikuti Rasul. Demikian yang terjadi di kalangan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelahnya. Kalau itu perkara yang baik, niscaya sahabat yang mendahulunya. karena itu zikir sendiri-sendiri. Zikir sendiri-sendiri. Tidak ada dalil zikir untuk dipimpin. Nah, secara bersama-sama. Rasulullah salat zikir. Sahabatnya pun zikir. Sendiri-sendiri, tidak dipimpin. Nah, wallahu a'lam doa apa artinya doa bersama-sama? Apa ada doa bersama-sama? Tidak ada. Masing-masing tak sendiri-sendiri. Doa. Nah, kalau sholat istisqa Rasul doa mungkin atau kunut nazilah Rasul berdoa diaminkan oleh sahabatnya mungkin. Nah, kalau doa setelah sholat fardu kemudian mengangkat tangan dan yang lain dan diaminkan ini butuh dalil. Ini perlu dalil. Ketika seorang muslim jadi imam, dia sholat fardu selesai, kemudian doa mengangkat tangan dan diaminkan oleh imamnya, makmumnya, itu perlu apa? Dalil. Dan selama ini saya belajar tidak ada dalilnya bahwa Rasulullah SAW setelah sholat fardu berdoa dan diamini oleh para sahabatnya. Nah, wallahu a'lam. Allah. Wallahu alam kalau itu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, Anda tidak tahu kalau itu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Kalau seandainya benar, maka Rasul yang paling penting. Kif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i menyatakan idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Kalau hadits sahih itu madhab oleh Imam Syafi'i. Dan beliau menyatakan juga tidak boleh bagi siapapun mengikuti aku sampai dia tahu dari mana aku mengambil. Dan ketika ucapanku kata Imam Syafi'i bertentangan dengan hadis Rasul, maka hadis Rasul jauh lebih wajib untuk diikuti daripada ucapanku. Dan tinggalkan fatwaku kata beliau. Nah, apa Laisal apa? Laisal khabar kal muayana. Kalau orang fasik yang menyampaikan kabar kepada kita maka demikian keadaannya kata Allah dalam Al-Qur'an idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu kalau datang kepada kalian seorang fasik memberi kabar berita maka harus di cross check karena khawatir terjadi kepada fitnah dengan sebab kebodohan tersebut sehingga menyesal nanti akibatnya itu ketika apa ketika fasik yang datang. Nah, ketika orang yang sikoh yang terpercaya dan membawa sekian korina, syawahid, dalil, bukti-bukti yang nyata, maka kaidah dalam bab ini al khabar sikoh makbulah. Khabar yang sikoh itu ter, diterima. Begitu ahlu sunnah wal jamaah. Makanya Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, "Naam. Mereka para sahabat kanan nasu las la yas'aluna 'anil isnad." Mereka para sahabat tidak tanya tentang sanad. Kamu dengar dari siapa? Dari Abu, Abu Hurairah ya apa? Stiko apa enggak? Ibnu Abbas ya apa? Dia terpercaya apa enggak? Enggak, langsung diterima. Langsung diterima. Khobar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, khobar dari Abu Hurairah dan khobar dari sahabat semuanya diterima langsung. Dan dijadikan sebagai hukum. Falamma waqa'atil fitnah ketika fitnah terjadi, fitnah Syiah, Rafidhah, Khawarij dan yang lainnya, qalu sammulana lana rijalakum. Mereka menyatakan kamu dulu dari siapa? Dari fulan. Oh, fulan itu. Itu Syiah rofiloh Minggir. Tolak. Itu pendusta. Itu menghalalkan dusta. Ini begini. Ada dari yang fikoh diterima dan sebagai sebagai landasan. Nah bagaimana kita sekarang Syekh Robi umpamanya Habibullah mentahdir Salman Auda, mentahdir Abdul Muttalib Khalik. Kita nggak tahu kita hidup di negeri kita. Kita nggak percaya sama Syarobit. Dan beliau membawakan sekian bukti tentang penyimpangan yang Salman al Auda, tentang penyimpangannya uh, Abdul Abdul Khalid, Ali Hasan al Halabi dan yang lainnya dia yang kita oleh beliau diperingatkan umat untuk tidak mengambil ilmu dari mereka, menjauh dari mereka. Oke, bagaimana kita di sini? Diam. Ayo bagi khianat. Khianat kepada ilmu. Kita menyampaikan karena kita mendengar dari orang yang fikoh Syekh Rabi hafizahullah. Dan beliau membawa wasaik bukti akan penyimpangan mereka dan ucapan mereka, kejamnya mereka kepada kaum muslimin. Sampaikan. Barakallahu fikum. Iyakumullah. Ya. derajatnya daripada sholat sendirian. Riwayat lain menyebutkan 25 derajat, ada yang menyatakan 27 derajat. Dan orang-orang munafik itu malas ketika mereka sholat isya dan subuh. Makanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lau ya'lamu, lau ya'lamuna ma fil isya wal fajr la atau walau kanu habwan. Kalau seandainya orang munafik ini faham pahala yang terkandung dalam sholat isya berjamaah di masjid dan subuh, mereka akan datang walaupun kondisinya merangkak. Nah, dan banyak hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan tentang keutamaan berjamaah dan diperintahkan berjamaah. Barakallahu Sehingga para ulama ada dua pendapat yang cukup kuat sebagai menyatakan sunnah muakkad minimal sebagai menyatakan wajib. Dan ini nampaknya yang cukup kuat yang wajib. Berjamaah. Adapun bagi mereka yang punya tugas dan itu tugas amanah, tugas amanah yang memang ketika ditinggal akan menimbulkan masalah yang besar. Sebagian ulama membolehkan dia nah kemudian nanti dia sholat menuju eh, belakangan dengan yang lain dengan minta berjamaah dengan yang lain ketika memang itu adalah amanah sekaligus akan menimbulkan menimbulkan mudarat yang besar ketika ditinggalkan.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 Walhamdulillahirabbil alamin.